Setelah kita menjelaskan tentang kejadian peperangan kedua terbesar di dalam Al-Islam dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dilanjutkan kembali oleh al hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala berkata al hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar المعروف بابن كثير رحمه rahimahullahu taala ولما أصبح يوم أحد ندب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم Tatkala telah selesainya peristiwa perang Uhud dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kaum mukminin dalam peperangan tersebut merupakan ujian yang berat. Tidak sedikit dari kaum muslimin terluka dalam peperangan tersebut. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta, bahkan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja mereka melalui peristiwa perang Uhud yang menyebabkan terbunuh sekian banyak kaum muslimin dan terluka sekian banyak kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memberi semangat kepada para sahabat untuk kembali bangkit mencari musuh yani mendatangi mereka mengejar mereka irhaban lahum sebagai bentuk untuk menteror mereka sehingga menimbulkan rasa takut pada mereka dan untuk menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kaum muslimin tidaklah lemah. Dengan peristiwa perang Uhud tersebut tidak menyebabkan surutnya semangat kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan kembali semangat para sahabat untuk berjihad, melanjutkan peperangan Wahadihi ghazwatu hamra al-asad. Maka peperangan ini yang disebut dengan perang Hamra al-Asad. Wa amara an la yakhruja ma'ahu illa man hadara Uhudan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar yang tidak keluar bersama beliau kecuali yang menghadiri perang Uhud. Padahal mereka orang-orang yang baru saja menghadiri peristiwa perang Uhud, orang-orang yang banyak terluka. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat kepada mereka dan menguji mereka. Yang berangkat bersamaku adalah mereka yang mengikuti perang Uhud. Falam yakhruj illa man syahida Uhudan. Jangan ada yang keluar kecuali yang menghadiri peristiwa perang Uhud siwa Jabir bin Abdullah kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fa innahu kana abuhu istakhlafahu fi banati. kecuali Jabir bin Abdullah di mana ayahnya yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud meminta beliau yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memelihara anak-anak perempuannya yaitu saudara-saudara perempuan Jabir Fakutila abuhu yauma Uhud sehingga terbunuh ayahnya dalam peristiwa perang Uhud fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam fil khuruji ila hamra'il asad maka Rasulullah, maka Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa ikut dalam perang Hamra al-Asad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau Jabir radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah taala kana yaum Uhud yaum bala wa musibah wa tamhis. Perang Uhud itu adalah merupakan perang yang penuh dengan ujian dan cobaan dan pembersihan iman. Ikhtabar Allah bihil mu'minin di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin dalam peristiwa perang itu. Wa mahana bihil munafiqin dan menjadikan itu sebagai Ujian pula bagi orang-orang munafik untuk menampakkan siapakah yang benar-benar berjalan di atas jalan iman dan siapa yang kemudian semakin menampakkan diri sebagai orang-orang yang munafik yang selama ini mereka beribadah hanya karena takut terhadap kekuatan kaum muslimin sehingga mereka menyembunyikan kekufurannya, menampakkan seolah-olah mereka dari kalangan para sahabat. Faman kana yuzhirul iman bilisanih wa huwa mustakhfin bil kufri fi qalbih. Maka siapa yang menampakkan iman dengan lisannya dan dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, ويوما أكرم fihi man من أراد كرامته بالشهادة min ahli ولايته dan peristiwa perang Uhud itu merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa yang Allah kehendaki dengan mati syahid dari mereka-mereka yang menampakkan loyalnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat selesainya peristiwa perang Uhud maka kaum Quraisy ini pun mereka berangkat pulang. Namun mereka masih punya keinginan untuk kembali. Jadi setelah datang berita kepada mereka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tidak seperti persangkaan mereka bahwa beliau telah meninggal. Ternyata kaum muslimin belum lagi terkalahkan sehingga ada keinginan dari kaum Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan untuk kembali. Kembali ke Madinah tujuannya adalah untuk membunuh kaum muslimin di tengah kampung mereka yaitu di Al-Madinah. Al-Madinah Nabawiyah. Ternyata hal itu tidak menggentarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memanggil para sahabatnya untuk mempersiapkan perang kembali untuk mempersiapkan perang Fanahadhal muslimuna kama amarahum sallallahu alaihi wasallam maka kaum muslim kaum muslimin pun segera bangkit sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahum musqaluna bil jirah sementara mereka ini pada hakikatnya merasa berat dengan luka-luka mereka alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah luka yang mereka rasakan yakni dari bekas peristiwa perang Uhud namun bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka mereka tetap bangkit siap berangkat hatta balagha hamra al-asad sehingga tibalah mereka di satu tempat yang disebut Hamra al-Asad oleh karena itu perang ini disebut Ghazwatu Hamra al-Asad. Nisbah kepada tempat. Wahia ala thamaniyati amyalin minal Madinah. Yang jauhnya dari Madinah kurang lebih 8 mil. Fadzalika qauluhu ta'ala maka itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim Orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya Setelah mereka terluka Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dari mereka dan bertakwa Mendapatkan pahala yang berlipat ganda Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim maka Aisyah berkata kepada Urwah ya ibna ukhti kana abawaka minhum wahai anak saudara perempuanku ya Sebab Urwah bin Zubair ini uh, eh, ponaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma, saudara perempuannya Aisyah. Lahirlah Naam Urwah. Wahai anak saudara perempuanku, Sesungguhnya kedua ayahmu termasuk dari mereka yaitu Az-Zubair dan Abu Bakar. Mereka ini ikut bersama pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama saba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma saba yaum Uhud. Wa ansarafa anhu al-musyrikuun khafa an yarji'u. Tatkala telah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau rasakan dari perang Uhud dan orang-orang musyrikin mereka telah kembali maka beliau khawatir jangan sampai mereka kembali ke Madinah. Jangan sampai mereka kembali ke Madinah. Dengan alasan mereka bahwa kaum muslimin telah melemah. Banyak yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk menteror mereka, untuk menyatakan bahwa kaum muslimin masih punya kekuatan, kaum muslimin masih ada mereka masih bisa melakukan perlawanan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita yang menyusul mereka, kita mendatangi mereka. Lihat keberanian dan tawakal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan, fi, fi Siapa yang akan pergi mengikuti mereka? untuk mendatangi mereka fantadaba minhum sab'una rajulan qala kana fihim Abu Bakar wa Zubair maka akhirnya majulah 70 orang siap berangkat di antara mereka Abu Bakar dan Az-Zubair namun al hafidz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan uh, riwayat ini aneh sekali sebab yang masyhur dari para penulis sejarah bahwa yang keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hamraul Asad semua yang menyaksikan peristiwa perang Badar. Kok disebutkan dalam hadis ini 70 orang saja, mana yang lain? Padahal jumlah yang ikut dalam peristiwa perang Badar dari kaum muslimin mereka berjumlah 700 orang. 700 orang yang terbunuh 70 orang dalam peristiwa perang Uhud. Masih tapi masih kan tersisa 700 yang terbunuh 70 630 Mengapa yang berangkat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini hanya 70 orang saja? Namun dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat Sebab yang dimaksud 70 orang ini adalah 70 orang yang pertama kali siap untuk berangkat. Lalu kemudian disusul oleh para sahabat yang lainnya yang mereka sebelumnya mengikuti peristiwa perang Uhud. Nah, jadi mereka berangkat menuju ke Hamra al-Asad Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu an bahwa tatkala Abu Sufyan dan kaum musyrikin mereka kembali dari Uhud lalu mereka singgah di sebuah tempat yang disebut Ar-Rauha maka Abu Sufyan pun mengatakan yakni ngomel dia mengomeli pasukannya dia mengatakan la Muhammadan qataltum walal kawa'iba أردفتم syarru ma sana'tum kalian tidak membunuh Muhammad kalian pun tidak berhasil membawa wanita-wanita ya karena orang-orang musyrikin ahlu syahwah kejahatan yang kalian lakukan maksudnya ayo kita kembali keinginan mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Sehingga mereka merasa bahwa tidak ada kemenangan yang mereka bawa. Nah, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun telah bersiap-siap. Ya, beliau telah mengkhawatirkan bahwa mereka akan kembali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat untuk berangkat menuju ke Hamra al-Asad. Ada pula yang menyebutkan bahwa beliau menuju ke Bi'ru Bani Uyainah. Naam. Wa marra Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka lewatlah Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Oh, Ma'bad bin Abi Ma'bad ini termasuk pemimpin dari kabilahnya, kabilah Banu Khuza'ah. Dan ketika itu dia masih dalam keadaan musyrik. Tapi dia kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya dia terbawa perasaan untuk memberikan perlindungan untuk menolong mereka padahal dia musyrik fa'ajarahu maka Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai memberi perlindungan kepada Rasulullah alaihissalam hatta balagha Abu Sufyan fa'ajarahu ya bukan ajazahu sebagian nuskhah ajazahu Hatta balagha Abu Sufyan wal musyrikin bir Rauha sehingga Ma'bad ini yang mendatangi Abu Sufyan dan orang-orang musyrik di Rauha. Fa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu qad kharaju fi talabihim. Lalu Ma'bad ini memberitakan kepada orang-orang musyrik pimpinan Abu Sufyan ketika itu dia mengabarkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya mereka telah keluar untuk mencari kalian. Ini artinya ini bukannya mereka terkalahkan, malah justru mencari. Malah justru mencari, mengejar mereka. Fafatta dzalika fi di Quraisy. Rupanya itu uh, apa? menyiutkan nyali orang-orang Quraisy. Nah, yang tadinya punya keinginan Kalian tidak berbuat apa-apa. Eh, mendengarkan itu ternyata Rasulullah bukannya siap menerima hukuman dari orang-orang Quraisy, bukan. Bahkan keluar menunjukkan bahwa mereka masih punya kekuatan. Waqad kanu aradu ar-ruju' ila al-Madinah fasannahum dzalik. Padahal sebelumnya mereka ingin kembali ke Madinah namun menahan mereka berita tersebut. Wastamarru raji'in ila Makkah. Akhirnya mereka terus pulang ke Makkah. Wa sallallahu alaihi wasallam bi Muawiyah bin Mughirah bin Abil As. Dan dalam peristiwa ini perang Hamraul Asad meskipun tidak terjadi pertempuran namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menangkap Muawiyah bin Mughirah bin Abil As. Fa amara bi darbi unuqihi sabran. Maka Nabi memerintahkan untuk memenggal lehernya tanpa perlawanan. Wa huwa walidu Aisyah ummu Abdul Malik bin Marwan. Muawiyah bin Al-Mughirah ini ayahnya Aisyah, ibunya Abdul Malik bin Marwan, falam yuqtal fiha siwa. Tidak ada yang terbunuh dalam peristiwa perang Hamraul Asad tersebut kecuali dia ini Muawiyah bin Al-Mughirah. Tayyib, walhasil dalam dalam kisah perang Hamraul Asad ini menunjukkan kesabaran para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Keyakinan mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luka yang mereka rasakan, kelelahan yang mereka uh, setelah mereka bertempur dalam peristiwa perang Uhud tidak menyebabkan mereka meninggalkan apa yang telah menjadi ketetapan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sampai di sini akhwan wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah